Ada pertanyaan? Yang dibaca Ismam. Hmm, endang. Endang. Apa? Umar. Amin ya Amroja. Eh Hasan. merojaknya kemana? Ini Zulfa. Hah? Sasukun serahnya dal. Contohnya. Yasdaku. Yastifun. Asdaku. Apa lagi? Amir. di mana? Kalau khalad di mana? Al-Fatihah saja. Kalimat ahya maka semua dibaca dengan imalah. Nah, bagaimana baca imalah? Akbar. Hah? Bila dialih oleh summa ataupun fa itu baru dibaca Imala. Tapi berikutnya Arra pada kalimat tara al-jam'an. Waslan. Ketika wasal, roknya saja. Wabi imalatihima wakfan. Kemudian dibaca dengan keduanya imalah itu kalau dibaca berhenti. Dari e. Nah. Kalau wasol taro nah kita ulang dibaca roknya. Nah. Dibaca roknya dari al-jam'an. Jadi A-nya tetap dibaca A. Itu kalau wasol Kalau wakof bagaimana tadi? Ro dan hamzahnya dibaca dengan imalah. Ini faham benda. Kalimat taro al-jam'an. Ketika wasol wasal wakof aja tidak tahu, kayak repot ya. Ketika wasal, imalahnya hanya di huruf ro. Tarik al-jam'an. Tapi kalau wakaf yang dibaca imalah ro dan hamzahnya. Tarik e. Nah, begitu. Berikutnya adalah Al-Hamzah fi nae wa na'a bijanibih wana e bijanibi. Wa aman nun fa amalaha khalaf wa fataha khallad. pun nun itu kalau khala, khalaf dibaca imalah juga sehingga menjadi ne wa ni'i bi janibi sama-sama nah kalau khalad itu fathah kita baca wa na'i bi janibi sama-sama ya, di surah Al-Isra dan juga surah, surah, surah Fusilat. Kembali kalau khalaf itu dibaca nun dan hamzahnya dengan imalah. Tetapi kalau khalad hanya hamzahnya. Berikutnya adalah kalimat ra'a. Ra'a di semua tempat. Ra dan hamdahnya dibaca. Dibaca dengan imalah. Akan tapi kalau salahnya sukun seperti al qamar maka yang dibaca imalah hanya ra'nya. A-nya dibaca fathah. Kita ulang Kalimat ro'a itu dibaca imalah, harok dan hamzahnya. Tapi kalau salahnya sukun, seperti ro'al komar, yang dibaca imalah apa? Diperhatikan ini belajar kalau hamzah tidak bisa. Kalau salahnya sukun seperti kalimat ro'al komar. Yang dibaca imalah yang bagian mananya? Bagian mananya yang dibaca imalah? Ayo eh, ini ngelamun sama gimana ini bisa lah ini. koma ro, Kan setelah roa itu sukun, Roal Yang dibaca imalah di sini hanya ronya. Tapi kalau setelahnya bukan sukun seperti roa kaukaba maka imalahnya di dua-duanya. Ri'i kaukaba sama-sama Salahnya sukun berarti roknya saja. Ra'al. Nah kita baca ri'al qamar sama-sama. Ri'al syams. Demikian pula nanti pada ar-ri'i hustauni misalnya. Apa lagi? Ra'a. Il re'e, naro, misalnya. Ya, semua kalimat ro'a dibaca imma, tapi kalau setelahnya sukun itu hanya roknya saja, hamzahnya dibaca fathah. Berikutnya adalah fi'il madhi sulasi fi asra af'al. Jadi fi'il Madi sulasi. fil Madi yang terdiri dari tiga huruf. Pada sepuluh fi'il. pertama sya'a. Nah, sya'a. Dibaca si Nah. Kemudian ja'a yang kedua. Yang ketiga khaba. Yang keempat rona, kalla bal rona. Rona. Yang kelima khaba. Kita ulang sya'a ja'a khaba rona khafa taba Kemudian dhaqa zada kemudian haqa dan zago. Nah, ini sepuluh fiil dibaca dengan imalah. Ini syaratnya harus apa? Fiil, fiil madi. Tapi kalau fiil mudore yasa tetap dibaca yasa. Nah. Ya khofu tetap ya khofu tidak boleh, ya khifu tidak boleh. Ini khusus fi'il madhi yang sulati. Kalau ada tambahan seperti azaro, tetap azaro tidak boleh, azero tidak boleh. Ada nah, tambahan azaro. Jadi tidak ada tambahan dan bukan fi'il mudhari. Jadi sini hanya nah sebatas fi'il. Ada bilang dhaik seperti masdar tidak masuk. Masdar dhaqa menjadi dhaik Ini tidak masuk. Azago imalah benda Hamzah Azago imalah benda Gak melamun siapa tadi Gak melamun Azago imalah benda amin Hah? Imalah bilang tadi kalau ada tambahan itu tidak dibaca imalah. Seperti azaro, tidak tidak ada imalah. Atau yang bukan fiil seperti do Ini bukan fiil. Kan ada tanwinnya ikun. Dan bagaimana fiil mudhari tidak masuk seperti yasha'u atau ya khofu tidak boleh dibaca dengan imalah. Jadi hanya khusus fiil madhi. Yang lain anak kecil tidak pahami fi'il madi apa. Nah. Tahu fi'il enggak? Enggak tahu isim fi'il huruf aja enggak tahu. Baik. <laughs> Coba kita baca si a sama-sama. Ji'a amruna sama-sama. وقد خيب Kalla barrin sama-sama. واما man khifa maqama rabbih sama-sama طيب demikian pula tiba doko zada menjadi tiba ضيق زيد حيق زيغ Contohnya apa? Zaghal basaru. Zaghal basaru. Nah. Eh, kayaknya perlu ditulis ini betul-betul. Sudah tulis bahasa pakai tulisan Indonesia aja ya. Pakai tulisan tangan tapi tidak bisa baca kalian. Kali ngetik belum ada. Coba di surah dibuka surah An-Najm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمع سمع والنجم إذا هوي sama-sama ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي Jangan mendengung. Kita bilang kira Hamzah tidak dibaca dengan dengung. In huwa illa wahyu yuhi. Sama-sama. علمه شديد القوى Di situ dibaca imalah. Zumiratin fas. Wahuwa bil ufuqilale. العلي atau wahwa bil a'li sama-sama bisa baca dana fatadalli sama-sama فكان قين أودني قاب قوسين أدني إلى عمى سيل سما سما ما كذب الفؤاد أفتمرونه على ما يري ولقد رئيه نزلة أخرى أتوا ولقد رئيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهي عندها جنة الماوي يغشى السدرة ما يغشي ما زيغ البصر وما طغي ala qadri. Eh. Nah, kita di sini ada imalah dua-duanya. Kenapa? Hmm, pertanyaan. Siapa yang jawab? Kau dibaca dua-duanya imalah. Eh? Setelahnya bukan sukun. Baik. Lam qadri eh, min ayati rabb ربه الكبر ah, dibaca ulang dari dari depan. Wan najmi sama-sama. cara kedua Cara kedua, kedua 10 kali 10 fi'il tadi. Kita ulang. Ketika berhenti jangan ambil nafas. Ya berhenti. Laqad min enggak boleh gitu. Enggak boleh ambil nafas. Nah, itu sakta. Sakta itu berhenti, enggak boleh apa? Enggak boleh ambil nafas. Kalau ingin mencuri, kalau ingin mencuri karena enggak kuat nafasnya. Gerakannya dihitung aja. Langka, nah, Langkondari dari emin. A gitu enggak enggak kelihatannya enggak. Kalau begini laqad min amin ah, A ah, ini baru angkat ini kelihatan sekali. Itu teori mencuri. Enggak kelihatan, hidungnya aja yang gerak. Tanpa menggerakkan tubuh. Tapi kalau polisi, dewan juri akan dilihat nanti. Hidungnya bergerak apa enggak? Kalau bergerak, ini berarti mencuri nafas. dikurangi nilai. Nah. Apakah berdosa masuk penjara apa enggak? Jadi nafas tidak masuk penjara. Hmm. berdosa juga ya. Taibilah nasuha.